Dan Allah telah menggariskan garis-garis maka jangan dilampaui. Dan mengharamkan perkara-perkara maka jangan dilanggar. Wasakata an asya'a dan mendiamkan beberapa perkara sebagai rahmat, sebagai kasih sayang untuk kalian. Ghairu nisyanin, bukan karena lupa. Fala tabhasu anha, maka tidak perlu dicari-cari. Ini yang akan kita bahas yang terakhir. Kata Ibn Rajab rahimahullah, wa ammal maskutu anhu, apa adapun yang dibiarkan, yang didiamkan sakata asya'a. Allah membiarkan, mendiamkan sekian perkara sebagai rahmat. Bukan karena lupa. Kenapa ini tidak dibahas? Kenapa itu tidak dibahas? Tidak. Allah tidak lupa. Tetapi rahmatan lakum sebagai rahmat untuk kalian ghairu nisyan, bukan karena lupa. Maka dikatakan amal maskutu anhu fahuwa ma lam yudkar hukmuhu bitahlilin wala ijabin yang dibiarkan atau yang didiamkan adalah perkara-perkara yang tidak disebut hukumnya tentang halal ataupun wajib wala tahrim tidak pula haram tidak disebutkan halalnya disebutkan wajibnya dan disebutkan haramnya fayakunu ma'fuwan anhu maka jadilah perkara itu sebagai perkara yang ma'fu yang dimaafkan la haraja ala fa'ilihi tidak ada kesusahan atau tidak ada kejelekan orang yang melakukannya. Silakan saja. Wa ala hada dallat al ahadith al-madhkurah. Maka atas perkara yang seperti ini disebutkan oleh hadis-hadis yang disebutkan di bab ini. Seperti hadis Abi Sa'labah wa ghairuhu. Seperti hadis Abi Sa'labah dan yang seperti itu atau yang lainnya. Waqad ikhtalafat al-fawdu hadithi Abi Ta'labah. Dan telah terjadi perbedaan-perbedaan lafaz. Bukan perbedaan makna, perbedaan lafaz. Pada hadis Abi Ta'labah. Faruya bil lafzil mutaqaddim. Maka diriwayatkan dengan apa dengan lafaz yang telah lewat. Waruya bil lafzin akhar dan diriwayatkan pula dengan lafaz yang lain. Wa huwa inna Allah farada fara'id fala tudayyi'uha wa nahakum an asya'a fala tantahikuha wa 'afa an asya'a min ghairi nisyan. Lihat lafaz yang lain ini. Karena yang satu hadis dengan hadis yang lain saling menjelaskan. Hadis yang satu dengan hadis yang lain saling menjelaskan satu lafaz dengan lafaz yang lain saling menerangkan. Yang tadi disebutkan wasakata an asya'a rahmatan lakum. Tapi di sini lafaznya wa'afa an asya'a min ghairi nisyan. Afa maknanya memaafkan. Dan Allah maafkan apa yang lain beberapa perkara bukan karena lupa Fala tabhatu anha, maka jangan kalian cari-cari. Farajahu Ishaq ibn Rahuyah. Dikeluarkan oleh Ishaq ibn Rahuyah. Waruya bilafdin akhar. Dan juga diriwayatkan dengan lafad yang lain. Itu lafad, Inna Allah farada fara'id falatudayyuha. Sampai sini masih sama. Wasanna lakum sunanan tantahikuha ternyata bukan mengharamkan, bukan pula menggariskan garis-garis, tetapi menyunahkan beberapa sunnah-sunnah. Dan sunnah itu tidak mesti bermakna anjuran. Sunnah itu bermakna ajaran Rasulullah SAW. Sehingga bisa juga bermakna hudud. Karena semua ajaran Rasulullah SAW yang mengandung batas-batas itu sunnah. Fala tantahikuha, maka jangan dilanggar. Wa harama alaikum asya'a dan mengharamkan atas kalian perkara-perkara fala ta'taduha. Maka jangan dilampaui. Wa taraka baina dzalika asya'a. Dan Allah haramkan di antara semua itu ada yang dibiarkan oleh Allah. Min ghairi nisyan, bukan karena lupa. Rahmatan lakum. Atau rahmatan minhu dalam lafaz ini Sebagai rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faqbaluha. Maka terimalah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan. Terimalah dari Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya. Wala tabhatu anha. Maka jangan dicari-cari. خرجه الطبراني وهذه الرواية تبين أن المعفو عنه ما ترك ذكره dari sini dijelaskan bahwa yang dimaafkan adalah apa yang tidak disebutkan. Karena hadis ketiga atau lafaz ketiga ini menyebutkan dengan kalimat dan diantara semua itu ada yang dibiarkan. Berarti ini yang diwajibkan, ini yang diharamkan, ini yang disunahkan. Kemudian selain itu dibiarkan dan itu rahmat buat kalian Artinya ma'fuun anhu maturika dikruhu. Falam yuharrim walam yuhallil. Tidak disebutkan halal dan haramnya. Maka ma'fuun. Jangan dipersulit. Apa hukumnya teh? Apa hukumnya kopi? Minum bismillah. Alah, ma'fuun. Tidak ada larangan. Tapi itu kan ada nikotin. Nikotin itu berarti begini. Kamu nikotin kamu mungkin akan begini. Ya akan kena penyakit ini, penyakit itu, segala macam. Barakallahu fiikum. Apa, apa enggak ada? di zaman para ulama teh dan kopi? Ada. Tapi mereka tidak mengharamkannya. Dan mereka lebih alim dari kita tentang hadis-hadis. Nah. Walakin mimma yanbaghi an ya'lam أن ذكر الشيء بالتحريم والتحليل mimma qad yakhfa fahmuhu min nususil kitab was sunnah. Tetapi semestinya diketahui bahwa sebutan perkara dengan halal dan haram itu kadang-kadang tersamar dari kita pemahamannya. Artinya kadang-kadang kita tidak tahu dari nusul kita buat sunnah. Jangan sembarangan menyatakan nggak azab, nggak pernah dengar. Kamu nggak pernah dengar. Ulama dengar bagaimana? Artinya kamu nggak pernah dengar, tidak jadi ukuran. Mengapa? Karena kita qad la yafham. Adapun kita seringkali tidak tahu kalau ternyata ada dalilnya. Ternyata ada hadisnya. Mimma qad yakhfa fahmuhu min nususil kitab wa sunnah. Kadang-kadang juga tidak dipahami. Kita baca hadisnya. Baca ayatnya. Tapi tidak memahami ke sana. Sedangkan para ulama memahami ke sana itu juga bahaya. Sehingga jangan terlalu berani menyatakan tidak ada dalilnya. Tidak ada itu kamu sudah baca semua ini dari awal sampai akhir semua ini dari ghilaf tidak ghilaf, dari tabu belakang sampai tabu depan seluruhnya. Ternyata nggak ada, itu masih pantas kita katakan nggak ada. Sedangkan apa yang sudah kita baca kemudian kita menyatakan nggak ada dalilnya. Bukan nggak ada, nggak tahu. Jangan-jangan ada, tapi engkau tidak tahu. Kadang-kadang ada, tapi kau tidak paham. Sudah saya semua. Sebagaimana seorang wanita yang datang pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala dan menyatakan aku tidak dapati larangan mencabut bulu uh, alis. Aku tidak dapati larangan ini, larangan itu. Ada. Aku sudah baca Quran dari awal sampai akhir tidak ada dalam Quran. Ada. Dakikun mawar teliti lagi. Engkau belum baca dengan teliti. Aku sudah baca dengan teliti dari awal sampai akhir. Kata Abdullah bin Mas'ud, ada. Apakah engkau tidak lewat ayat Allah Ta'ala yang menyatakan ma e, ma atakum rasul faquduhu wa manahakum anhu fantahu? Apa yang dibawa oleh Rasul ambillah, apa yang ditinggalkan oleh Rasul tinggalkanlah. Apa yang dilarang tinggalkanlah. Iya, aku melewati. Nah, ini termasuk yang dilarang oleh Rasulullah لعن الله enam yusab wal mutanam yusab enam yusab wal mutanam enam adalah mereka yang mencabut bulu alisnya baru dia tunduk berarti di pandangan wanita tadi tidak ada dalam Quran tapi dalam pandangan Abdullah bin Mas'ud ada yaitu ma'atakum rasul fakhuduhu apa yang dibawa oleh Nabi ambillah berarti barakallahu fikum walaupun kaidahnya memang yang dibiarkan yang tidak disebut penghalalan pengharamannya dalam Quran dan Sunnah, maka itu ma'fuun anhu. Sehingga hukum asalnya dalam perkara makanan, minuman adalah boleh kecuali yang dilarang. Berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah tidak boleh kecuali disuruh. Ini kesimpulan dari sekian dalil kata para ulama. Kalau masalah apa yang kalian dapat dari dunia, hukum asalnya khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Hukum asalnya Allah ciptakan buat kalian semuanya. Sudah semua buat kalian khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Kami ciptakan untuk kalian semua binatang, semua pohon, semua tumbuh-tumbuhan, semua daun-daunan, semua buat kalian. Halal. Kemudian diharamkan yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Berarti yang dibiarkan kembali pada hukum asalnya. Silahkan itu untuk kalian. Itu kalau urusannya dalam masalah dunia. Tetapi kalau urusannya dalam masalah ibadah, jangan beribadah kecuali dengan perintah. Karena dalilnya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Atau man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amalan gak ada perintah dari itu, tertolak. Siapa yang beribadah dengan satu ibadah tanpa ada dalil tertolak. Siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama yang bukan dari beliau, maka tertolak. Berarti jangan kerjakan kecuali yang disuruh. Tetapi kalau dunia buat kalian kecuali yang dilarang. Kembali kepada kita. <clears throat> Berarti masalahnya adalah qad kadang-kadang tersamar فإن دلالة هذه النصوص قد تكون بطريقة النص والتصريح karena pendalilan dari dalil-dalil Quran dan Sunnah kadang-kadang dengan cara nasnya secara zahir kadang-kadang sharih bitasrih dengan tegas dan jelas kata-katanya wa qad takunu bi tariqil umum wasyumul kadang-kadang dengan cara ta'mim yakni kalimat yang umum sifatnya, kalimat yang syamil, yang perkara tadi termasuk di dalamnya. Kayak tadi. Umum, apa yang diboleh Rasul, ambillah. Ternyata itu rinciannya di bawahnya semua yang diharam oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW mencerca mereka yang katanya berpegang dengan Quran saja, tapi nggak pegang dengan Sunnah. Nabi mencercanya sebelum munculnya. Yushiku sebentar lagi akan muncul rajul syab'anan muttaki'an ala arikatih atahu hadithu min hadithi mimma amartuhu au nahai datang kepada orang yang kenyang bersandar di dipan-dipannya ini satu hadis dari hadisku dari apa yang aku perintahkan atau aku larang ternyata orang itu berkata bainana wa bainakum kitabullah Ma وجدنا fihi min حرام haramna, wa ma فيه fihi min halanin Cukup bagi kita Quran. Apa yang ada di dalamnya halal kita halalkan, apa yang ada di dalamnya haram kita haramkan. Apalagi nanti akan ada orang yang kayak gini. Ketahuilah, ala innama harrama Rasulullah mislama haram Allah. Sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Seperti dalam artian hukumnya. Diharamkan oleh Rasulullah SAW haram, diharamkan oleh Allah juga haram. Mengapa? Karena Rasulullah SAW utusan Allah. Wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyun yuha. Wahyu diwahyukan kepadanya. Sehingga hukumnya sama haram. Ini barakallahu fikum dibawakan oleh Syekh bin Bas dalam wujub amal bis sunnah, risalah kecil dan dibawakan riwayatnya dari Imam Hakim dan lain-lainnya dan beliau mengatakan sahih. Maka ada cercaan atau bantahan kepada mereka para pengingkar-pengingkar sunnah di dalam hadis nanti akan muncul dan umumnya seringnya orang yang syab'an muttaki'an ala arikati kenyang bersandar di depan-depannya ahli dunia rata-rata karena pengen yang enak saja tidak mau yang berat menurut mereka. Padahal nggak ada yang berat sesungguhnya. Aji din Kembali kepada kita. Berarti kadang-kadang dalilnya langsung mengarah. Seperti pada kalimat innamal khamru wal maisiru wal azlamu rizun min amal syaitan. Itu jelas sekali. Atau uh, hurrimat alaikumul maitat wal damu wal lahmul khinzir wa ma illa Sangat jelas sekali. Kadang-kadang tidak tasrih, tapi dipahami. Seperti kalimat haramnya rokok. Mana di Quran nggak ada, di sunnah nggak ada. Para ulama melihat rokok diharamkan dari sekian jadi. Bukan hanya satu. Pertama, wala tulku bi'aidikum dahluka. tahluka. Jangan lemparkan dirimu pada kehancuran. Dan sepakat seluruh dokter kafir dan muslim, yang kafirnya dan yang muslimnya, bahwa rokok merusak dalam bahasa Arab ditulis rokok mutur desah dalam bahasa Indonesia ditulis di cangkangnya wajib ditulis rokok merusak kesehatan dalam bahasa Inggris juga ditulis berarti sepakat lah hukumnya merusak diri itu satu kemudian yang kedua dalil am Rasulullah SAW tayyibat wa harrama alaikum khabaith menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek sedangkan mereka sepakat bahwa rokok jelek. hobi. Yang ketiga, dalilnya tabzir. Membakar uang tanpa ada manfaat justru madarat. Maka kena ayat lagi, innal mubadzirina wala tubadzir tabzira, innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin. Jangan tabzir. Sesungguhnya para mubadzir itu adalah temannya syaitan, kawannya syaitan. Jadi berapa dalil semua mengarah pada rokok tadi. Walaupun tidak tersebut inna dukhan haram memang enggak ada. Tetapi laisa bit tasrih bal bit ta'mim. Nah, wasyumuliyah. Kembali kepada kita. Wa qad takunu dalalatuhu bi tariqil fahwi wa tanbih. Kadang-kadang juga dalilnya dalam bentuk peringatan. Hati-hati, jangan begini, jangan merusak diri, hati-hati, jangan kalian membahayakan diri ila akhir. kita Kama fi qawlihi ta'ala Fala taqul lahuma uffin Apa makna fahwi tadi? Fahwi itu yang ini dilarang, maka yang di atasnya lebih-lebih lagi dilarang. Sehingga tidak ada larangan tidak boleh mengucapkan pada orang tua kalimat-kalimat tidak disebutkan misalnya naudzubillah kalimat bajingan atau kalimat apa boleh. Apa dalilnya? Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam Quran. Ada, tapi disebutkan yang paling kecilnya, yaitu uf. Fala taqul lahuma uffin. Kalau sudah uf dilarang, maka yang di atas semua dilarang. Allah contohkan yang paling kecilnya. Ini fahwi barakallahu fikum. Kalau yang kecilnya dilarang, maka yang ke atas nggak boleh semua. Fa'inda dukula ma huwa a'zam min at-ta'fif min anwa'il ada Kalau takfif dilarang, kalimat uf yang artinya penolakan dengan kata ah begitu, maka masuknya apa mahwa a'zam, apa yang lebih besar dari takwif, dari takfif min anwa'il adha dari semua kata-kata jelek, gangguan-gangguan yang menyakiti yakunu bitariqil aula tentunya diharapkan dengan lebih-lebih lagi. Al-Quran dan Sunnah sangat-sangat ringkas tetapi bermakna luas. Ringkas bermakna luas yang dijuluki dengan jawami'ul kalim. Kalimat yang jami'. Sehingga dengan kalimat uh kena seluruh kata-kata yang tidak bagus, kata-kata yang jelek, kata-kata yang menyakiti. Karena uh saja yang paling rendahnya dilarang. Wala tanharhuma. Jangan mendorongnya. Mendorong itu mau mengarah sesuatu, tahan begitu. Jangan. Itu nggak boleh. Artinya bukan menyelamatkan, lain lagi kalau menyelamatkan. Tapi menolak apa yang diinginkan oleh orang tua dengan tangannya. Itu juga sama kata para ulama, itu yang paling ringan dari perbuatan tangan. Lebih-lebih lagi memukulnya, lebih-lebih lagi menjambak rambutnya, lebih-lebih lagi naudzubillah melukainya tidak akhir. Karena mendorong begini saja nggak boleh. Berarti kata para ahli tafsir, kata-kata uf dilarang, berarti kata-kata jelek yang seluruhnya dilarang. Perbuatan tangan yang paling ringannya dilarang, yang menyakiti hati orang tua, maka perbuatan tangan yang seluruhnya dilarang, yang menyakiti lebih-lebih lagi. Wa yutamma dhalika mafhumul muwafaqah. Yang demikian dijuluki dengan nama mafhumul muwafaqah. Dipahami dari sana. Barakallahu fikum. Berarti dalil-dalil tidak mesti langsung Jangan berkata nggak ada dalam Quran. Nggak ada yang langsung. Tetapi di jenis yang kedua ada. Atau jenis yang ketiga ada. Wa takunu dalalatuhu bitariq mafhumul mukhalafah. Kadang-kadang pula pendalilan itu dengan mafhumul mukhalafah. Apa mafhumul mukhalafah? Dikata-katakan atau disebutkan dengan kata-kata tertentu. Maka yang sebaliknya, sebaliknya pula. <laughs> Kata-kata tertentu boleh, yang sebaliknya nggak boleh. Kata-kata tertentu tidak boleh, berarti sebaliknya boleh. <coughs> Contoh fil ghanamis sa'imah az-zakah فإنه يدل بمفهومه على أنه لا زكاة في غير السائمة وقد أخذ الأكثرون بذلك واعتبروا مفهوم المخالفة وجعلوه حجة kambing-kambing yang digembalakan ada zakatnya. Maksudnya yang makan dari rumput-rumput liar ada zakatnya. Fa'inahu ya dulu maka dalil ini ada mafhum mukhalafahnya. Berarti kalau kita tidak mengembalakannya dari rumput-rumput liar tetapi kita membeli makanannya dengan uang kita maka itu tidak kena zakat itu namanya mafhum mukhalafah Waqad takunu dalalatuhu min babil qiyas kadang-kadang pula pendalilannya dengan cara qiyas ada satu perkara dilarang ada perkara yang sangat mirip persis, yaitu terlarang pula. Oh, dalilnya nggak ada. Ada, yaitu kiasan dikala. Karena mengkiaskan dengan ini, mengkiaskan dengan itu. Fa'idha nafas syari' ala hukmi ala hukmin fi syai'in li ma'nan minal ma'ani. Kalau syariat mengharamkan atau menentukan satu hukum pada satu perkara karena makna tertentu. Kenapa diharamkannya anggur atau e, homer dibikin dari anggur kemudian memabukkan? Kenapa? Apakah ada makna tertentu yang menyebabkan dia dilarang? Ada, yaitu memabukkan. Maka semua yang memabukkan dilarang. Walaupun bukan dari anggur. Sebab disebutnya sekian kali sekian hadis khamr khamr khamr dan itu dari kata takhmir. Apa takhmir? Fermentasi. Fermentasi. Tapi kalau ada satu perkara yang tidak difermentasi, haram atau mengharam kalau dia memampukan tetap haram. Bahkan bukan dari buah, entah dari kimia apa, bentuknya serbuk, sudah pakai hidung haram. Apa dalilnya? Ini bukan anggur, ini bukan fermentasi, ini bukan dalilnya karena itu memabukkan dan Allah dan Rasulnya mengharamkan yang memabukkan. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Berarti hurrimat limadha lima'nan minal ma'ani. Diharamkan karena satu makna. Wa kana al ma'na mawjudan fi ghairih. Ternyata makna itu ada pada bentuk lain, ada pada benda-benda lain, sama maknanya makna yang menyebabkan dia dilarang. Fa'innahu yata'addal hukum ila kulli ma wajada fihi dhalikal ma'na. Maka keharumannya akan mengenai semua yang terkandung di dalamnya makna yang sama. Makna yang sama. Demikian inda jumhurin ulama. Demikian menurut jumhur para ulama. Seperti ketika zakat terkena pada gandum, pada biji-bijian, ada uh, korma, pada kismis dan sebagainya. Kemudian beras tidak disebut. Silahkan lihat. Tidak ada beras. Lalu kenapa zakatnya pakai beras? Ya. Kiasan. Pertama dari sisi biji-bijiannya. Yang kedua dan yang lebih tepat adalah karena itu bahan makanan pokokmu. Kalau sebutkan kutu yaumik dalam beberapa riwayat. Kutu yaumik adalah bahan pokok yang biasa makan sehari-hari. Ikhwan Maka dari sini para ulama sepakat bahwa beras termasuk terkena zakat. Nah, dan boleh memberikan zakat fitrah dengan beras. Kiasan. Wahuwa min bab al-adl wal mizan alladhi anzalahu Allah. Dan ini termasuk keadilan dan termasuk timbangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hukmu yajuru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu kata para fuqaha berjalan bersama illatnya, alasannya. Ada atau tidak adanya. Ada illat, ada hukum. Nggak ada illat, nggak ada hukum. Tapi itu kan mengandung ini, Ustaz. Itu kan fermentasi. Ilatnya ada enggak ada nggak orang mabok HP? Itu masalahnya. Oh nggak ada, ya sudah berarti halal. al hukum itu ma'al illah. Fahada kulluhu mimma yu'rafu bihi dalalatan nusus ala tahlil wa tahrim. Maka cara seperti ini semuanya apa-apa yang dikenal pendalilan dalil-dalil terhadap halal atau haram atau penghalalan atau pengharaman. Ikhwan berarti disebutkan berapa bentuk pendalilan. Ada pendalilan dengan nafsan sarihan. Ada pendalilan dengan ta'min. Usyumuliyah. Ada pendalilan dengan nam fahwa wa tanbih. Ada pendalilan dengan mafhum mukhalafah. Dan ada pendalilan dengan qiyas. Fa'amma man tafa fihi dhalika kullu. Kal, kalau ternyata tidak ada semua itu dalil secara nas tidak ada. dalil secara makna tidak ada, dalil secara umum tidak ada, dalil secara qiyas tidak ada, dalil secara fahwa tidak ada, tidak akhir. Maka barakallahu fikum, itulah yang dikatakan ma'fuun anhu, dimaafkan. Fahuna yustadallu بعدم ذكره بإيجاب أو تحريم على أنه معفو عنه wahahuna maslakan. Di sini diambil dalil. Bi'adam dzikrihi biijab. Dengan tidak adanya sebutan wajib, tidak ada sebutan haram, maka dikatakan ma'fuun. Apakah bisa jadi kaidah? Pokoknya kalau nggak disebut haramnya, nggak disebut wajibnya, maka ma'fuun, dimaafkan. Boleh nggak berdiri di depan pintu? kan orang tua nggak boleh. Hmm. Apa katanya menghalangi rezeki atau apa? Baik, apakah ada kewajibannya? Tidak ada. Apakah ada pengharamannya? Tidak ada. maafku anhu. Tetapi di sini ada maslaka Ada dua mazhab para ulama. Ahaduhuma an yuqam. wa la tahrima illa إلا بالشرع Salah satunya dikatakan tidak ada kewajiban, tidak ada pengharaman kecuali dengan syariat. Ini dengan Quran dan Sunnah. Walam yujibu syara' kada atau lam yuharrimhu fayakunu ghairu wajib. Kalau tidak diwajibkan oleh syariat yang demikian atau tidak diharamkannya, fayakunu ghairu wajib wa ghairu haram. Berarti perkara tersebut tidak wajib dan tidak haram. كما يقال مثل هذا في الاستدلال على نفي وجوب الوتر والأضحية sebagaimana dipakai pendalilan atas tidak wajibnya salat witir dan tidak wajibnya berkurban di hari raya Idul Adha. Atau nafi tahrim ad-dabb wa nahwihi. Demikian pula tidak adanya pengharaman dabb atau yang sejenisnya. Rasulullah SAW tidak mau makan. Tapi tidak melarang para sahabatnya makan. Beliau hanya berkata, Laisa bi audi qawmi. Itu tidak ada di tempat kaumku. Di daerah kaumku nggak ada. Aku tidak terbiasa makan. Dibiarkan mereka memakan dhab. Ibn Abbas pernah membeli daging ke pasar. Orang-orang di pasar terheran-heran. Engkau tidak menyembelih? Iya agar kalian tahu bahwa udhiyah tidak wajib. Demikian pula al-witr. Walaupun Rasulullah SAW dalam keadaan tidak pernah meninggalkan witran, safaran, wala hadara. Beliau tidak pernah meninggalkan witir, safar, atau hadar ketika sedang tinggal mungkin ataupun sedang safar tetap witir. Tapi apakah ada dalil wajib? Tidak ada Harus ada dalil. Wajib itu harus ada dalil. Demikian kata pendapat sebagian ulama. Ada berbagai lain seperti Abu Hanifah berbeda dengan tiga mazhab lainnya menyatakan witir itu wajib. Lalu bagaimana dengan kewajiban cuma lima waktu? Lima waktu itu fardu. Beliau bedakan wajib dengan fardu. ويرجع mana? أو نفي تحريم الضم أو نفي تحريم بعض العقود المختلف فيها demikian pula pengharaman beberapa akad-akad seperti jual beli yang diperselisihkan padanya kal musaqah wal muzara'ah wa nahwi dzalik musaqah wal muzara'ah seperti apa yang sering terjadi di sini satu tanah digarap oleh orang lain kemudian dengan akad tertentu engkau dapat berapa persen kami dapat berapa persen ويرجع هذا إلى استصحاب براءة الذمة حيث لم يوجد ما يدل على اشتغالها mereka para ulama menyatakan tidak ada haram nafi tahrim tidak haram tidak haram tidak haram dengan alasan apa Bukan Bukankah ini dipersisikan? Kalau dipersisikan kembali pada hukum asalnya. Hukum asalnya boleh semuanya. Al-Muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin tergantung syarat mereka, ini kesepakatan mereka. Kalau mereka sepakat atas perkara tertentu, silakan. Barakallahu fiikum. Ini menunjukkan kalau mereka berpendapat tidak ada yang haram kecuali kalau ada dalil yang menyatakan haram. Masih ingat pada bab yang lalu. Para ulama takut mengatakan haram. Sampai-sampai mereka yang sudah tahu itu haram pun, mereka berkata, aku tidak suka demikian. Makanya ketika Imam Syafi'i menyatakan anak akrah, aku tidak suka ketika ditanya tentang musik-musik. Kalimatnya akrah, tetapi murid-muridnya dari Syafi'iyah menyatakan bahwa maksudnya Imam Syafi'i adalah karahiyatut tahrim, bukan karahiyatut tanzih. Bukan hukumnya hukum makruh, tapi dia benci perkara yang haram, perkara yang jelek, perkara yang dibenci ila akhir. Berarti hukumnya bukan makruh, tetapi haram. Hanya saja mereka berhati-hati dari kalimat tahrim pada perkara yang tidak langsung disebutkan dalam dalil-dalil Al-Quran. ويرجع هذا إلى استصحاب براءة الذمة حيث لم يوجد ما يدل على استغلالها. Dan kembalinya kepada istishab kebersamaan atau pengiringan bara'at ad-dimmah hukum asalnya bara'at ad-dimma. Bara'at ad-dimma artinya bebas. Tidak ada e, larangan, tidak ada. Itu hukum asalnya. Maka kalau ada dalil harus jelas. Nah, ولا يصل هذا الاستدلال إلا لمن عرف أنواع أدلة الشرع وشبرها. dan ini tidak boleh, tidak layak bagi mereka. Ini pendalilan seperti ini tidak pantas, tidak layak kecuali bagi orang yang alim dan mengerti tentang dalil-dalil syarat seluruhnya dan tentang makna-maknanya, tentang rincian-rinciannya. Fa'in qata'a ma'a dzalika bintifa'i ma yadullu ala ijab atau tahrim kalau mereka sudah menegaskan kota'an ini kota'an Bersama dengan itu, penafian apa yang menunjukkan wajib, tidak ada yang menunjukkan wajib. Atau penafian tahrim, tidak ada yang menunjukkan tahrim. Maka mereka menegaskan bahwa perkara itu tidak dilarang. Karena nggak ada wajib, nas yang menunjukkan wajib. Tidak ada nas yang menunjukkan haram. Terbalik kepada bara'atul dimah Makanya saya katakan tadi, tidak sembarangan orang boleh berkata, Tidak ada dalilnya Imma kamu mengatakan dengan menukil ulama, kata imam pula nggak ada dalilnya. Itu masih boleh. Tapi kalau kamu mengatakan saya tidak temukan dalilnya, kamu siapa? Sudah berapa kitab yang kamu baca? Barakallahu fikum tidak bisa sembarangan. Maka dikatakan la yasluh hadal istidlal illa liman arafa anwa'a adillati syara'. Tidak pantas pendalilan seperti ini, pendalilan dengan kalimat tidak ada dalil yang mengharamkan, nggak ada dalil yang mewajibkan, nggak pantas kecuali bagi para ulama. Kalau dia tegas tidak benar-benar tidak mendapatkannya, qata'a fil wujub awit tahrim, maka dia akan tegaskan tidak adanya kewajiban atau tidak adanya keharaman. Kama yaqta' bintifa'i fardiyati salatin sadisah atau siyami syahrin ghaira syahri Ramadan sebagaimana tegasnya para ulama menyatakan tidak wajibnya salat sajisa Allah alam salat rakaat atau siam syahrin ghairah syahri Ramadan atau puasa satu bulan penuh selain bulan Ramadan tidak ada e, perintah yang seperti itu tidak ada kewajiban tidak ada anjuran. bagaimana dengan Syaban, katanya Rasulullah SAW hampir sebulan penuh, hampir sebulan penuh, tidak sebulan penuh. Mengapa? Karena dekat Ramadan wajib berbuka. Enggak berbuka dosa. Man sama ya musyak faqad asa Abul Qasim. Siapa yang puasa di hari Syak? Syak itu hari antara Syaban dengan Ramadan. Itu hari Syak namanya. Siapa yang puasa pada hari itu berarti bermaksiat pada Abu Qasim, bermaksiat dosa. Jadi tidak ada puasa yang sebulan penuh. Barakallahu fikum. Tidak ada perintahnya mereka akan berkata begitu. Tidak ada kewajibannya apalagi. Kemudian awujubuz zakah fi ghairil amwali zakawiyah. Demikian pula para ulama tegas menyatakan tidak ada kewajiban zakat pada selain harta zakawiyah. Harta zakawiyah itu tertentu, emas, perak, biji-bijian, ah, binatang ternak, dan kemudian binatang ternak pun gak seluruhnya, ayam gak masuk. Ternak ayamnya jutaan Ustaz, walaupun jutaan gak kena zakat. Tegas-tegas, karena gak ada dalilnya. Gak ada yang nyuruh. Ustaz, ini kita orang bukan berkebun, tapi kita punya toko mobil mewah. Apakah kena zakat? Tidak. Loh ini, ini punya mobil mewah, mau dibuka setrupnya buat zakat. Sebab satu mobil atau satu satu barang zakat itu diambil sebagian dua setengah persen untuk zakat. Saya punya mobil mewah yang harganya lebih dari emas. Kata mereka yang pakainya bias-bias akal, ini harganya lebih dari emas sekilo, berarti melampaui ini soft. Jadi mengapa kalau maksudnya soft? Ya keluarkan dua setengah persen. Ini mobil dua setengah persen apa yang mau diambil? Bannya apa Kata spionnya nggak bisa. Kalau emas bisa diambil dua setengah persen. Biji-bijian kalau hasil panen bisa dikeluarkan sekian wasa, ah, sekian enam al-ushur sepuluh atau dua puluh tergantung pada hujan atau diakhiri dengan nah irigasi. Barakallahu fikum. Para ulama tegas bahwa selain amwal zakawiyah, berarti amwal zakawiyah itu tertentu harta-harta yang kena zakat itu tertentu saja. yang lebih dari itu, walaupun semahal apapun harganya, tidak kena zakat. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Mereka yang berpendapat qadir, ya, pendapat yang lemah. Qadirnya, kira-kira. Kira-kira berapa harganya? Keluarkan pakai uang. Kalau dia punya rumah besar, mewah, tapi dia nggak punya uang paling saat itu. Apa kena zakat? Karena kalau ditakdir, ini rumahnya seharga sekian miliar. Ya enggak, jangan zalim. Enggak ada dalam Quran bahwa rumah kena zakat. Enggak ada barakallahu Dan jangan khawatir, pernah saya ditanya tentang orang yang punya kebun tapi kebunnya bukan biji-bijian, sayur. Kena zakat enggak? Enggak. Loh, set, ini besar loh hasilnya, Terus kalau besar kenapa? Lu masa nggak kenal zakat? Jangan khawatir. Kalau sayur mayur itu umurnya tidak sama dengan biji-bijian. Biji-bijian itu bisa dimasukkan dalam bulog, bisa sekian lama. Sehingga dikeluarkan dari zatnya. 10 sepuluh, eh, per 10 atau seper 20-nya. Tetapi kalau sayur, sehari atau dua hari umurnya. Setelah itu hancur, layu. Maka sehari dua hari sudah jadi uang. Uangnya kena zakat. Karena uang itu adalah tanda kalau kamu punya emas di bank. Sehingga para ulama menyatakan uang terkena karena dikiaskan dengan emas dan perak sebagai alat tukar. Barakallahu fiikum. Sehingga jangan khawatir agama ini sempurna, nggak kena dari sini kena dari sini. Ini besar, dia ya, tahu besar. Apa kamu akan keluarkan sepersepuluh dari kentangmu atau sayurmu, tomatmu, kamu kasihkan ke apa namanya tempat zakat itu? Zakat. Iya bernama zakat basis atau gudangnya disebut Baitul Mal. Kalau di Baitul Mal biasanya rusak semua. Tapi kalau beras benar-benar dibawa ke Baitul Mal disimpan dalam Baitul Mal. Nah, kalau tomat taruh di sana ini jadi bubur besoknya. Barakallahu fikum. Sehingga Alhamdulillah tidak kena dari sini dua hari berikutnya sudah jadi uang semua dan kalaupun dipakai oleh anaknya yang sekian banyak, istrinya empat, anaknya empat puluh, habis, ya nggak kena zakat juga. Tunggu, hartanya sampai kapan tersimpan? Ternyata tersimpan lebih dari 12 bulan, lebih dari haul, baru kena zakat. Jangan khawatir, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'inna قطع طيب Au hajjatin ghair hajjatil Islam. Demikian pula tegas para ulama tidak ada kewajiban untuk haji setelah haji Islam. Haji Islam itu haji yang pertama. Dia sudah melaksanakan haji Islamnya. Selesai. Habis itu nggak ada kewajiban haji. Tapi apakah ada keharaman haji? Nggak ada juga. Ya silahkan. Ya Rasulullah, aku la'am, apakah tiap tahun? Nabi tidak menjawab. Ya Rasulullah, aku lahap, kata ya Tuhan? Tapi nggak menjawab. Sampai kemudian dibacakan lantas alu an asya'in tubdalakum tasukum. Jangan tanya sesuatu yang kalau aku jawab jadi berat buat kalian. Artinya dibiarkan oleh Nabi SAW. Yang penting sekali sebagai hajatul Islam itu harus. Kewajiban bahkan rukun Islam. Setelah itu ma'fuun anhu. Mau haji, ya dapat pahala, enggak juga enggak apa-apa. Wa in kana hadza kulluhu yastadil 'alayhi bi nususin musarraha bidzalika wa in dhanna intifa'a ma yadullu ala ijab aw tahrim dhanna intifa'a al-wujub aw tahrim min ghairi qat'in. Wa in kana hadza kulluhu yastadil 'alayhi bi nususin musarraha. Walaupun itu semua akan berdalil dengan dalil-dalil yang jelas wa in dhanna intifa'a ma yadullu ala ijabin aw tahrim kalau dia sudah menduga tidak adanya dalil yang wajib atau tahrim dhanna intifa' al-wujub aw tahrim min ghairi qat' maka dia hanya sebatas prasangka tetapi min ghairi qat'in tanpa ketegasan wallahu taala a'lam bissawab وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا